Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Rabu bertepatan dengan 6 dari April 1400 2021 Hijriah yang bertepatan dengan 24 Sya'ban 1442 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkami siyami Ramadan fi ahkami salatil salatit tarawih wal witr. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-8. Yang mana sesi yang ke-8 masih berhubungan di sesi yang ke-7 tentang permasalahan mana yang rajih dari jumlah rakaat salat tarawih 11 rakaat ataupun sholat tarawih 20 rakaat. Maka di pelajaran yang lalu telah kita bahas telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang jumlah dari permasalahan sholat tarawih ini. Hendaknya Hudzaifah yang qasimun ilakam ila qaulain. Al-qaul al-awwal madhab al-jumhur madha qalu Aksar min ihda asar wa balago ila kam isruna rak'ah. Wal madhab tsani Madhab Imam Malik berapa? Tidak lebih dari 11 rakaat dan ini diikuti Abi Bakar Ibnu Arabi maka dari dua pendapat ulama yang masyhur tentang permasalahan jumlah rokaah di salat tarawih. Bolehkah kita menambah dari 11 rokaah sampai 20 dan di riwayat disebutkan sampai 33 dan sebagainya. Ataupun tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Maka jumhur mengatakan boleh. Adapun pendapat Imam Malik berkesendirian dan diikuti oleh Abu Bakar Ibnul Arabi mengatakan hukumnya adalah tidak boleh lebih dari 11 rakaat paling lebih ditambah 2 rakaat menjadi 13. Maka pendalilan dari jumhur yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Pendalilan jumhur pertama beristidlal dengan hadis yang mutafakun alaih. Hadis dari Ibnu Umar. Ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an salatil lail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salatul laili matna matna. Seseorang datang kepada Nabi menanyakan bagaimana sholat malam. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, sholat malam itu masna masna. Dua rakaat, dua rakaat. Sholat malam itu masna masna. Dua rakaat, dua rakaat. Faida khasya ahadukum as-subha sholat rak'ah wahidah. Tutirulahu lahu sholat, Kemudian setelah sholat dua rakaat, dua rakaah, dua rakaah. Kemudian dilihat bahwa fajar akan menyingsing, maka ditutup dengan satu rakaah. Mewiterkan dari rakaat-rakaat yang sebelumnya. Maka dari hadis ini mereka beristidlal kelompok jumhur ulama di sini dijadikan salat malam itu oleh Nabi secara mutlak Salat malam itu bagaimana kata Nabi? Di saat ditanya tentang salat malam, masna masna, dua roka, dua roka. Maka kata mereka tidak disebutkan batasan. Dari hadis Ibnu Umar di sini menandakan bahwa bisa saja terserah. Maka ini pendapat jumhur. Pendalilannya seperti yang kami sebutkan. Dan pendalilan yang lain Beristidlal sama dengan kita hadis Asar Umar. Yang disebutkan oleh Sa'ib Ibnu Yazid bahwa Umar Ibn Khattab jama'an nas fi Ramadan ala Ubay Ibn Ka'ab wa ala Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhum ala ihda wa isrin rak'ah lihat lafadznya ihda wa isrin 21 rakaah. Yaqra'una bil mi'ain. Wa yansarifuna inda furu'ul fajr. Maka mereka membaca dengan surat-surat yang panjang dan selesai dengan salat fajr, mendekati salat fajr. Itu maknanya di saat waktu sahur. Maka inilah pendalilan jumhur maka pendalilan yang pertama hadis Ibnu Umar, hadis mutafakun alaih. Maka pendalilannya dengan dalil yang kuat. Namun dalam permasalahan ilmu fikih tidak hanya cukup kita beristidal dengan pendalilan yang kuat baik itu mutafakun alaih ataupun bahkan Al-Qur'an lebih kuat. Tetapi di dalam fikih ada pendalilan wajib dalalah maka wajah pendalilannya jelas atau tidak. Maka dalam permasalahan seperti ini, bagaimana kita menjawab pendapat jumhur? Karena kita merajahkan pendapat Imam Malik. Bahwa pendapat jumhur beristidlal dengan hadis Ibnu Umar. Di ilmil usul yufidu maknal mutlaq. Au mujmal maknanya bersifat global dan bersifat mutlak, tidak dibatasi. Seseorang datang kepada Nabi mengatakan bagaimana ya Rasulullah sifat sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Kemudian di dalam hadis yang mutlak ini ternyata Tariqatul muhaddithin dan fukoha juga menjamak riwayat-riwayat yang lain. Maka datang riwayat yang mutafakun alaih dari Aisyah. Dan Aisyah di sini seorang sahabiah. Yang paling banyak mengetahui bagaimana sholat malamnya Nabi. Maka Aisyah mengatakan dengan mentakyid. Memberikan limited. Memberikan batasan. Apa? Karena Rasulullah SAW yusali bilail fi Ramadan atau fi gairi Ramadan. La yazidu an ihda asrata raka'ah. Nabi tidak menambah dari sebelas raka'ah. Maka dari sini diketahui. Sama-sama kisah dari sahabat dari Ibnu Umar. Mengatakan, Nabi mengatakan bagi yang menanyakan salat malam dikatakan matna matna. Kemudian di hadis yang disebutkan oleh Aisyah, Nabi tidak pernah menambah sholatnya dari 11 rakaat. Baik di sholat malam ataupun di sholat tarawih di bulan Ramadan. Maka bagaimana dengan dua adilah di sini? Di dalam ilmu usul fikih dan ilmu qawaidul fikih disebutkan ida ta'arada baina dalilail fatoriqatul jama' al-afdal bainahuma. Maka jika berselisih seakan-akan hadis yang satu dengan hadis yang lain terjadi perselisihan, maka jika mampu kita menjamaknya, mengumpulkannya, menjadikan natijah itu afdal dan itu torik yang pertama. Namun jika tidak mampu untuk menjamak di antara keduanya maka tariqatu tarjih. Jika tidak mau tidak mampu untuk mengumpulkan kedua dalil, maka dijadikan jalan tarjih. Ma makna tarjih? Yakni yurajjih wahidul qaul wa narmil qaulin akhar. Wa narmi qaulan akhar. Maknanya di sini kita tidak bisa menerima dari dua perkara kecuali satu, baik hadis Ibnu Umar yang mutlak ataupun baik hadis Aisyah yang membatasi limited tidak boleh lebih dari sebelas Maka di sini cara dari ulama al-fuqaha al-muhadditsun dalam permasalahan khilaf baina dalilain. Maka di sini kita lihat kita ingin menggunakan tak jamak. Itu cara yang pertama. Kalau mampu. Dilihat hadis Aisyah muttafaqun alaih. Sahih jelas. La syaka wala raiba. Hadis Ibnu Umar diadukan. Sahih juga muttafaqun alaih. La syaka wala raiba. hati. Lalu apakah mampu untuk menjamak? Mampu. Mana jalannya? Jalannya dengan kaidah di dalam ilmu usul bahwa nahmilul hadis mujmal alal muqayyad atau nahmilul hadis afwan mutlak alal muqayyad wa mujmal alal mubayyan. Eh, taal تعال ليش maka di dalam kaidah usuliyah disebutkan jika ada hadis yang mutlak tidak dibatasi apa-apa maka datang hadis yang mentakyidnya, membatasinya, menjadikan hadis itu pembatas bagi yang bersifat umum tadi. Jika datang hadis yang mujmal secara global, kemudian datang hadis yang memperinci, maka jadikan yang memperinci itu perincian bagi hadis yang mujmal. Maka dari sini kita merojehkan riwayat yang sebelas karena saat datang sahabat kepada Nabi dikatakan sholat malam itu dua rokaah, dua rokaah. Di sini tidak dibatasi dua rokaah, dua rokaahnya sampai berapa. Maka di sini menjadi pendalilan dari terjadinya paradoks dari mereka yang mengatakan beristidlal dengan hadis Umar eh, Ibnu Umar yang dua rakaat dua rakaat tapi kok prakteknya dibatasi jadi 21 rakaat. Paradoks apa tidak? Hah? Paham? Terjadi paradoksisme atau tidak? ataupun terjadi kerancuan tolak belakang atau tidak. Mereka mengatakan sholat tarawih itu dua rakaah, dua rakaah, tidak dibatasi sebelas. Baik. Ini pendalilan mereka. Namun terjadi tolak belakang atau tidak dengan ucapan mereka di saat mengatakan, lalu yang rajah berapa? 21 rakaat. Nah, itu kamu sekarang membatasi. Dua, dua, dua, dua, dua, Sampai jumlah 21. Ya apa tidak? Lalu mana kata kalian mutlak? Di saat kalian ingin menjawab hadis Aisyah dan menjawab pendapat Imam Malik, kalian katakan mutlak. Namun pas di saat prakteknya kok kalian tidak terawih sampai 100 rokaah. Kan panjang waktunya dari jam 1, jam 2, sampai kepada fajar. Bisalah dibaca kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq tuh sampai 100 kan makna-makna. Tapi kenapa kalian membatasi juga dengan 21? Maka ini dari jawaban kita kepada mereka bahwa mereka mengatakan tidak dibatasi. Tidak usah harus 11. Taib, akhirnya prakteknya kalian membatasi jadi 21 juga. Kemudian kita jawab di dalam kaidah usuliyah dan qaidul fikih jika datang hadis yang mutlak ataupun mujmal bersifat global, maka dia ditakhid, dibatasi, diberikan limited dengan hadis yang lain yang semakna kisahnya. Dan begitu pun mubayyin datang hadis yang lebih menjelaskan maka dia penjelas untuk hadis yang bersifat umum, global. Maka hadis Ibnu Umar ditanyakan kepada Nabi, salat malam itu bagaimana? Matna, matna. Pertanyaan besar. Taib matna-matna tidak dibatasi berapa? Kita katakan dibatasi dengan hadis Aisyah. Apa itu? Nabi tidak pernah melaksanakan sholat lebih dari 11 rakaat. Maka pembatasan ini pertama menjadi jamak antara dua hadis. Sehingga inilah menjamak dari dua dalil. Dan ini lebih baik daripada mentarji. Dan yang kedua, khobar yang memberikan takdir ternyata dari Aisyah. Sahabiah yang paling mengetahui dari Ibnu Umar karena Aisyah mengetahui malam-malam Nabi. Maka sampai dia mengatakan sholatnya Nabi baik di tarawih di Ramadan atau selain Ramadan tidak lebih dari sebelas Ini ucapan dari Aisyah menjadi poin penting bagi kita. Bagaimana dia itu memberikan info, khobar yang sangat detail. Maka dinamakan khobar yang mubayyin ataupun mutlak. Adapun khobar dari Ibnu Umar menyampaikan dari Nabi salat malam dua-dua. Pertanyaan besar ini pun jika kita lemparkan kepada mereka dua-dua sampai kapan? Sampai fajar kan? Menurut hadis tadi, jika kalian takut sampai fajar, maka salatlah ditutup satu rakaat. Ah. Berarti kenapa kalian membatasi sampai 21 juga? Ini dia pertanyaan yang ada padanya paradoks. Penetapan kalian bahwa hadis ini mutlak untuk menjawab hadis Aisyah boleh lebih, namun akhirnya kalian batasi juga dengan 21. Harusnya kalau mutlak tidak ada pembatasan. Alhasil inilah hasil dari jamak baina dua dalil. Sehingga kita tidak membuang dua dalil ini. Bagaimana caranya? Hadis Ibnu Umar disebutkan dua-dua kita lakukan sebagai prakteknya. Dua rakaat, dua rakaat. Namun per permasalahan hadis Aisyah kita pakai untuk pembatasannya. Tidak lebih dari sebelas. Jadi dua, dua, dua, dua, dua, sepuluh tambah satu. Jadi sebelas. Itu maknanya. Maka tarikatul jama' di kawaidul fikih dan di usulul fikih afdal wa aula lebih baik daripada melaksanakan tarjih. Kenapa? Karena tariqatu tarjih maknanya kita mengambil satu dalil dan membuang dalil yang lainnya. Paham? Maka tariqatu tarjih bisa dilakukan dengan ilmu hadis. Dilihat jika ada dua hadis yang berbenturan, satu hadisnya sahih, satu hadisnya dhaif ya sudah. Yang dhaif itu dibuang. Seperti itu contohnya. Atau melihat kepada tarikh di tarikh disebutkan yang pertama diharamkan. Kemudian datang hadis dihalalkan. Maka yang mengharamkan mansuh dengan yang menghalalkan. Contohnya misalnya seperti yang terdahulu tentang bekam. Maka telah datang hadis aftarul hajim wal mahjum. Ini di masalah. Bahwa telah berbuka orang yang Al-Hajim wal-Mahjum yang membekam dan yang dibekam di bulan Ramadan. Kemudian datang hadis yang seakan-akan paradoks. Di hadis di hadis Muslim dari Abi Hurairah. Karena Rasulullah SAW. ihtajama wa huwa sa'imun wa huwa muhrimun. Bahwa Nabi berbekam dia dalam keadaan berpuasa dan dalam keadaan muhrim. Dalam keadaan melaksanakan ihram. Maka di sini kata Imam Asy-Syafi'i dari kalimat ihram menandakan bahwa Nabi melaksanakan hajatul wada dan hajatul wada di akhir hayatnya Nabi. Setelah itu tidak ada haji lagi meninggal di tahun itu. Maka ini menasih menghapus dari hadis aftarol haji wal mahjum yang terdahulu. Seperti itu contohnya. Berarti dibuang satu dipakai satu. Kenapa syaratnya pakai nasikh wal mansuh? Karena keduanya sahih. Hadis aftarul hajim wal mahjum hadis yang sahih. Dan hadis aftar uh, eh, hadis ihtajama Rasulullah SAW bahwa muslim wa muhrimun wa huwa saimun hadis diriwayat Muslim. Keduanya tidak bisa kita doifkan. Satu dari keduanya tidak bisa kita doifkan. Namun dibuang di sini karena masuk kepada kaidah tarjih nasih wal mansuh. Maka di sini barakallahu fikum. Pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa kita melaksanakan yang sebelas yang mana hadis Aisyah mentakid dari hadis kemutlakan Ibnu Umar dua-dua sampai kapan dua-dua tidak lebih dari sebelas seperti itu. Maka bisa dikatakan juga mujmal mubayyan hadis Ibnu Umar mujmal masna masna mujmal ila mata mubayyan la yazid an dalik an ihda asrata rakaat hada afdal minat tarji sekarang kembali kepada ucapan jumhur apa ucapan jumhur ucapan jumhur mengatakan boleh kita sholat lebih dari sebelas. Sampai kapan? Akhirnya dibatasi 21 misalnya. Maka kemutlakan ini jika kita amalkan, saya mau tanya. Mau dikemanakan hadis Aisyah? Hah? Dipakai apa tidak hadis Aisyah? Di sini dibuang. Karena kalau mau dipakai berarti hadis Aisyah mengatakan tidak lebih dari 11. Dan jumhur mengatakan mutlak boleh saja orang sholat 21, bahkan 31, dan sebagainya. Terserah, bahkan 100 jika mampu. Itu asal dari kalimat mutlak. Berarti jika kalian dalam prakteknya mengatakan boleh melaksanakan rokaah lebih dari 11, berarti prakteknya kalian membuang hadis Aisyah kan? Mana hadis Aisyah yang mengatakan tidak lebih dari 11? Tidak ada maknanya di sini sama sekali. Berbeda dengan pendapat yang kita rajihkan bahwa ucapan Ibnu Umar kita pakai apa? Masna-masna. Namun masna-masnanya ini sampai kapan dan sampai berapa jumlahnya dimasukkan hadis Aisyah sehingga terjadi synchronization, sinkronisasi apa? Rokaatnya dua-dua tetapi dibatasi tidak lebih dari sebelas rokaat. Maka menjamak antara hadis Aisyah dengan hadis Ibnu Umar pendapat Malik dan diikuti Abu Bakar Ibnul Arabi dan diikuti para ulama di zaman sekarang seperti madhab Syekh kami Mukbil dan juga Syekh Al Albani dan yang lainnya. Maka di sini lebih mendekati kepada dalil karena menjamak. Adapun jumhur mengilzamkan kita melempar hadis Aisyah nam aula. Maka jangan takut wah jumhur dilawan. Awas, ana udah mengajari kepada antum semua. Jangan taklid. Sedikit-sedikit wah Albani dilawan. Syekh Albani menghasankan hadis dahaba dhama wa talatil uruq wa sabatal asr wa sabatal ajr insyaallah kok didoifkan. Iya karena di sanadnya ada Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffi. Wah Albani dilawan. Bukan masalah Albani, bukan masalah Al-Wadi'i, bukan masalah Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin. Awas sering anak ulang di sini agar kalian tidak masuk kepada taklid. Kita cinta ulama. Mungkin kecintaan saya kepada Syekh Al-Albani lebih daripada kalian yang berkuar-kuar Albani dilawan. Karena saya sering tertabuk kepada kitab beliau dalam pengambilan hukum. Bagaimana pendapat Syekh al Albani di sini. Kita ikuti. Jika mengikuti kaidah dan kita katakan di khutbah kita ataupun di kitab kita. Wasohaw al-Albani. Adapun kalian mungkin tidak tahu mentahrij hadis dan sebagainya. Ngaku-ngakunya Albani dilawan. Padahal tidak tahu juga apa yang terjadi pada sanad itu. Apakah kalian tahu yang mengatakan Albani dilawan di sanadnya ada Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffa? Apa kata ulama tentang dia? Ibnu Hajar mengatakan dia adalah makbul. Apa tahu maknanya makbul wahai orang yang mengatakan Albani dilawan? Mungkin tidak tahu. Maka dalam permasalahan seperti ini jangan taklid. Awas, jangan taklid. Saya tidak membenci si Albani. Yang mengatakan saya membenci Al-Albani rahimahullah di hari kiamat saya akan mengadu kepada Allah atas ucapannya. Karena saya sangat mencintainya dan mengambil kawaid-kawaid ilmil hadis darinya. Namun dengan begitu, apakah kita harus taklid kepadanya? Saya kami mukbil. Banyak dari perkara-perkara juga yang kita tidak sesuai dengannya. Maka kita katakan Syekh Mukbil berpendapat demikian dan kita berpendapat dengan Syekh Al-Albani kadang-kadang. Namun tidak menyebabkan kita harus bertaklid karena dia syekh kami. Maka permasalahan taklid dibuang. Karena perkara itu tidak baik. Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadzakkarun." Kembali kepada masalah. Jumhur ulama, jumhur maknanya kebanyakan dari ulama mengatakan sholat tarawih itu bersifat mutlak. Yang penting dua rakaah, dua rakaah. Maka di sini kita akan berbeda pendapat dengan jumhur. Maka awas ada yang jangan mengatakan seperti tadi Al-Albani dilawan dan juga jumhur dilawan oleh kalian. Bukan masalah itu. Kembali kepada dalil. Jumhur sekarang mengilzamkan kita merajahkan ucapan Ibnu Umar mutlak masna-masna. Lalu dikemanakan hadis Aisyah. Apakah kita menutup mata dari hadis Aisyah yang mutafakun alaih? Yang mutafakun alaih tidak. Lalu bagaimana lebih baik kita menjamak hadis Aisyah sebagai pembatas limited tidak lebih dari 11 rakaat dan hadis Ibnu Umar menjelaskan kepada kita sholatnya itu dua kali dua kali. Dua kali salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam seperti itu. Maka inilah yang rajih dari permasalahan pengambilan wajah istidlal dengan dijamak. Maka kita rajahkan ucapan Imam Malik. Kemudian masih ada pendalilan yang lain. Ntar dulu. Jangan langsung senang. Masih ada pendalilan dari jumhur. Di mana kita meriwayatkan pendalilan kita dengan asar Umar. Ingat di pelajaran lalu, asar Umar di saat Umar memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim bin Aus Ad-Dari maka di atar Umar yang kami sebutkan di pelajaran yang lalu kami sebutkan riwayat yang datang dari riwayat Imam Malik yang mana disebutkan di riwayat Imam Malik yang mana sanadnya sahih bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Umar memerintahkan Ubay dan Tamim ibnu Aus dari ala ihda asrota rakaah atas sebelas rakaah. Maka ini pendalilan kita. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dengan sanad yang sahih dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Maka dengan ini pun mereka kelompok jumhur meriwayatkan juga riwayat Umar ibn Khattab. Yang mana mereka mengeluarkan riwayat Umar ibn Khattab seperti diriwayatkan oleh Abdul Razak ibnu Hammam As-Sanani dan yang lainnya dari jalan Daud Ibn Qais an Muhammad Ibn Yusuf an Ibn Yazid radhiyallahu anhu bahwa Umar jama'an nas fi Ramadan ala Ubay ibn Ka'ab wa, wa ala Tamim ibn Aus Adari ala ihda wa isrin rokaah Bahwa Umar mengumpulkan para sahabat dengan melaksanakan sholat 21 rakaat. Fahidan kifhad. 21 rakaat. Tadi kita beristidal dari pendalilan di Tok Malik bahwa Umar mengumpulkan manusia diimami oleh Ubay dan Tamim ibnu Aus Adari ehda asrota roka sebelas roka Maka di sini jumhur pun beristilah dengan asar ini, namun ehda wa isrin rokah dua puluh satu rokah. Nah, di sini menjadi pendalilan juga bagi jumhur bahwa ada riwayat bukan seperti kalian sebelas saja, ada juga 21. Maka dalam permasalahan seperti ini butuh kepada pentarjihan dari segi as dan dari segi mustalahil hadis. Mainannya bukan usul fikih lagi seperti pelajaran tadi tentang permasalahan hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah dijamak. Kalau di sini apakah mampu menjamak riwayat-riwayat di sini? Jika mampu menjamak kita jamak. Jika tidak mampu maka kita katakan tarjih dengan hadis ini syad dan hadis yang lain mahfud maknanya terjaga dan ini akan kita bahas di pelajaran ilmi mustalahil hadis maka jika kita rujuk kepada Musannaf Abdul Razak disebutkan dari Daud ibnu Qais yang meriwayatkan dari Muhammad ibnu Yusuf dari Sa'ib ibnu Yazid disebutkan di riwayat-riwayat yang terjaga ihda asrata rakaat namun di sini dari Daud ibnu Qais meriwayatkan dari Muhammad ibnu Yusuf dengan ihdawa isrun rakaat. Ada 21 rakaat. Maka di sini Daud ibnu Qais dalam keadaan rawi yang sikoh. Daud ibnu Qais al-Farrah al-Qurasi dia rawi yang sikoh. Walakin akan tetapi dia menyelisihi riwayat yang kami sebutkan di Muwatta Malik di mana Imam Malik an Muhammad ibnu Yusuf an Sa'id Yazid dari Umar 11 rakaat. Dan di Ibnu Abi Saibah dari jalan Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan an Muhammad ibnu Yusuf dari Sa'id dari ibnu dari Umar 11 rakaat. Berarti di sini kita mengetahui Daud ibnu Qais yukhalif man? Pertama Imam Malik, kedua Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan. Kami sebutkan sanadnya di pelajaran yang lalu untuk menguatkan ini. Imam Malik imam. Dan juga Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan imam. Kedua imam ini meriwayatkan dari Muhammad ibn Yusuf, dari Sa'id ibn Yazid, dari Umar dalam keadaan riwayat ihda ashraf. Sebelas. Namun Daud ibnu Qais meriwayatkan dinukilkan oleh Abdurrazak 21. Maka kalau begitu, mana yang rajih? Wallahu alam yang rajih adalah periwayatan 11. Karena Daud ibnu Qaisrau yang sikoh saja bernyelisihi Malik yang imam. Jika satu saja maka Malik lebih rajih aparannya. Ditambah dengan Yahya bin Said al qaton Kedua imam ini meriwayatkan dari Muhammad ibnu Yusuf, dari Asaib ibnu Yazid, dari Umar sebelas rakaat. Maka oleh sebab itu banyak dari para ulama yang merajahkan periwayatan ihda asr. Seperti diantaranya Al-Mubarak Furi. Di Tuhfatul Ahwadi. Sarah dari Imam At-Tirmidhi. Disebutkan Qawlu ghairu malik Qawlu ghairi malikin fi hadal asar ihda wa isrin. Kama fi riwayah Razak, wahmun. Maka periwayatan dari selain Malik siapa tadi? Daud Ibn Qais Al-Qurashi. Maka dia adalah riwayat yang waham. Apa makna waham? Yang salah seperti syad. Karena apa? Karena dia menyelisihi dari Imam Malik. Dan selain dari Imam Malik juga menyelisihi siapa? Yahya Ibn Said Al-Qattan. Maka ini pentarjihan Al-Mubarak Suri. Dan begitu pun Syekh Al-Albani mentarjihkan riwayat yang 11 seperti di kitabnya Qiyamul Lail, uh, Qiyamul Ramadan. Maka inilah yang rajih dari periwayatan Maka Muhammad ibnu Yusuf dia adalah Abdullah al-Kindi Tikoh dan Sa'ib bin Yazid min Sigaris Sahabah. Maka telah dirajahkan oleh Al-Mubarak Suri dan Syekh Al-Albani di kitabnya Qiyam Ramadan ataupun Salatul Tarawih Kemudian ada juga riwayat yang lain yang menguatkan dari jalan Ismail bin Ja'far. Dari jalan Muhammad bin Yusuf. Dari Sa'id bin Yazid. Annahum kanu yakumuna fi Ramadan fi zamani Umar bi ihda asrata rak'ah. 11 rak'ah. Maka Ismail ibnu Ja'far di dalam kitab Juz Ahadith nomor 440 meriwayatkan sanad ini. Maka sanad ini sanad yang sahih. Berarti ada rawi yang ketiga siapa? Ismail ibnu Ja'far. Berarti ada tiga. Siapa tadi Malik, kemudian Yahya ibnu Sa'id, Al-Qattan, kemudian Ismail ibnu Ja'far Al-Kindi. Maka dari tiga riwayat ini yang rajih adalah periwayatan ihda asrata rakaat. Maka Syekh kami Mukbil dari ulama al-muasirin yang merojehkan periwayatan 11 rakaat. Di saat dia ditanya dan ucapan ini banyak di YouTube dari kaset-kaset beliau, dari video-video beliau, maka di saat ditanya Syekh bagaimana hukumnya salat tarawih dikatakan hiya sunnah. Lalu bagaimana rakaatnya yang rajih? Wa rakaatuha ihda asrat asrata Di Liqauli Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mazada fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala ihda asrata raka'ah. In zada rak'atain khafifatain fadaka fatakun salah sata asrokat fahada waridun aido fahia fahadihi hiya sunnah maka dirajahkan oleh Syekh bahwa rokaatnya dari salat tarawih itu 11 rokaat beristimbat dari hadis Aisyah. Dan di sana ada hadis selain dari hadis Aisyah yang menjelaskan bolehnya ditambah dua rokaat berarti boleh lebih dari 11 jadi 13 saja. Dan ini yang disunahkan. Maka dari sini kita telah memahami bagaimana permasalahan khilaf tentang permasalahan mana yang rojah 11 rokaat ataupun 21 atau 23 rokaat. Maka pendapat jumhur boleh lebih dari 11, terserah mau berapa. Namun tetap mereka membatasi juga dengan 23 paling banyak itu yang wakil terjadi di masjid-masjid di antara kita. Alhasil yang rojeh adalah ucapan 11 rakaat dan ini ucapan Imam Malik dan Abu Bakar Ibnu Arabi dan diikuti oleh para ulama muasirin seperti Syekh Mukbil, Syekh kami dan juga Syekh Al-Muhaddis Al-Imam Al-Albani rahimahumallah. Adapun jika ditanya, "Ma madhab Syekh Ibnu Baz?" Wama madhab Syekh Ibnul Utsaimin, pemadhab Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Utsaimin sama dengan pendapat Imam Ahmad. Lianna ma'ruf min ulama di Saudiyah wa bilad as-Saudiyah min ulama as-Saudiyah kita tidak mengatakan mereka al-Hanabilah la walakin aglab mengambil pentarjihan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Dan Syekh Ibn Bas mengatakan la ba'sa mutlak. Salat lain mutlak. Lam yuqayyad bi al-adad. Wakadalika Ibnu Uthaymin rahimahumullah fahakada huwal khilaf. Undur ya ikhwani fillah, lihat wahai saudara-saudaraku. Saya tidak mengajari kepada kalian taklid. Tidak untuk mencela dari kelompok yang menyelisihi kita. Namun kita tetap tegas. Yang rojeh sebelas, Yang tidak sebelas berarti marju. Namun apakah kita sampai membid'ahkan? Tidak. Lalu apakah kita juga sampai mentahzib mereka hizbi mubtadi dolun mudil? Tidak. Atau bahkan kita mentanfir dari ustadz ini. Jangan duduk dengan ustadz itu. Hah? Kenapa? Karena pentarjihan fikihnya tidak benar. Tidak diberikan contoh yang jelas jika mukhalafah dengan Ibnu Baz ataupun Al-Albani berarti fikihnya tidak benar lah. Awas, mulai dari sekarang dan sebelumnya now and forever. Saya tidak mengajari taklid kepada kalian. Maka saya pun siap rujuk jika ada ucapan yang lebih mendekati kepada dalil jika kalian menyebutkannya maka hatu burhanakum in kuntum sadikin. Sebutkan dalilnya jika kalian benar dan yakin. Maka kita siap untuk karoja. Seperti itu. Maka saya tidak menginginkan awas. Di ma'had mukbil al-wadi. Kemudian kalian menjadi da'i kelak. Kemudian mengilzamkan. Untuk kepada satu ucapan. Mengikuti Al-Albani ke. Atau mengikuti Ibnu Baz ke. Atau mengikuti siapa saja. Kemudian markaz tidak boleh diselisihi harus seperti itu. Kita katakan tidak. Jika ada dalil maka boleh diselisihi dan dengan adab. Adapun kita memaksa bahkan setelah memaksa kita mentanfir dari dai ataupun mentanfir dari tuwailibul ilm jangan duduk dengan si Wih, kenapa bukankah dia salafi? Salafi tapi pentarjihannya buruk, mencela ulama, mencela Al-Albani, meremehkan Al-Albani, maka tidak pantas seperti itu. Kembali kepada ilmu. Kembali kepada kuaid. Dan Syekh Al-Albani jika dia hidup akan ingin orang mentaklidi dia seperti itu. Alhamdulillah Awas mulai dari sekarang perlu dicamkan permasalahan fikhiyah fi khilaf namun khilafnya tanawu menandakan kefahaman dan kefakihan dari orang-orang yang berbicara dari kelompok yang ada di seberang dari pemahaman kita tidak boleh kita mentabde. tidak boleh kita mengucilkan, tidak mengatakan kepada murid-muridnya jangan duduk dengan syekh kalian, guru kalian, ustadz kalian karena syekh kalian mencela ulama. lah. Hasya wa kalla. Karena semuanya pun mempunyai ulama. Jumhur yang kita sekarang marjukan ucapannya ulama kibar dengan mereka. Bahkan yang dohir Syekhul Islam pun memandang mutlak. Mau dibawa kemana? Gak ngomong kepada kita, ah, Syekhul Islam dilawan. Maka seperti itu keadaannya. Maka please dalam permasalahan ini jangan dibahas permasalahan khilaf tanawu dengan sumbu yang pendek. Kamu tidak mengambil akwal albani, berarti kamu merendahkan al albani. Lah, bukan masalah itu. Dan alhamdulillah dalam permasalahan ini kita dengan Syekh al albani, tenang saja. Berarti selesai pembahasan kita kembali kepada permasalahan siapa yang bisa menyimpulkan indah ya Aiman. Mana yang roja sebelas rakaat ataupun lebih dari sebelas sebelas rakaat. Mana pendalilannya? Hadis Aisyah mahalu. Mutafakun alaih. Apa lafadznya yang jadi poin? La yazidu min ihda asrata rak'ah. Tidak ya Muhammad. dalil man. Dalil yang kedua dari mana? Kum. naksan. kum. Hadis Anas, idan kum. Kum. Mata semak kalam. محمد نعسان نوم في الدرس وشاهد الب... وشاهد البالغ wal al ghaib. والغائب فليبلغ asyahid al-ghaib agar menyampaikan yang hadir di sini kepada yang tidak hadir bahwa Muhammad Naksan nanti sampai rumah dipukuli sama ibunya. Ah, Ucapan yang kedua Indah berapa? Asar Umar, mada bahwa Umar lama jama'an nas Amar Ubay wa Tamim ibni Aus ad ihda asrata raka'ah. Lalu apa pendapat jumhur? Man naksan? Ah, yu. Pendalilan jumhur. Hadis man? Hadis Ibnu Umar. Apa katanya Nabi? Salatul lail masna masna. Akada ula mahaluh mutafakun alaih. Terus hadis asar apa? Asar Umar dilapetnya ala ihdawa isrin rok'ah. Maka bagaimana jawaban kita? Nah, jawaban kita kepada mereka apa? bahwa hadis Ibnu Umar mujmal, hadis Aisyah mufassal. Atau hadis Ibnu Umar mutlak, hadis Aisyah muqayyad. Maka jama' baina dalilain. Hada huwa ahsan. Wa amma qaul jumhur mutlak. Wa makna dalik idan hadis Aisyah kif narmi. Narmi hadis Aisyah wa hiya mutafaqun alaih. Itu pertanyaannya. Idan at-tarjih afdal fi ilmil usul wal qawaidul usuliyah ida izdahama au ida ikhtalafa baina dalilain fal qaul bil jama' afdal min tarjih. Maka kita kumpulkan di sini. Lalu apa jawabnya hadis indak ya man yujib? Rafiq. Apa jawabnya kepada hadis Umar yang 21 rakaat? Hah? Indak ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair. Hah? Hadisun waham taib. Kaif sanaduhu? Hah? Daud ibnu Qais al-Qurashi yarwi an Muhammad ibn Yusuf an Sa'ib ibn Yazid an Umar berapa rakaat? 22. Pemahalu Qais ibn Daud sikoh walakin yukhalif tiga rawi. Pertama Imam Malik di Muwatta, kedua Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan di Ibnu Abi Saibah seperti kemarin disebutkan dan hari ini dari Ismail Ibni Ya'far dan dia rawi yang tiko Maka tiga rawi ini meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Yusuf dari Sa'id bin Yazid dari Umar bahwa Umar melaksanakan sholat memerintahkan 11 rakaat. Idan hadhihi riwayah ar-rajihah ihda asrata roka. Saya jelaskan pendalilannya itulah yang kami berikan sehingga tidak butuh kepada taklid. Wow menyelisihi jumhur, wow melis halas. Kafa. Cukuplah dengan taklid kita. Please, kita belajar alhamdulillah dengan para ulama, dengan Syekh kami Mukbil. Alhamdulillah kami belajar dengan para ulama sudah terbiasa. Dengan para ulama itu diajari dengan ilmu tidak taklid. Berbeda dengan belajar dengan seseorang, baca kitab, mungkin kitabnya yang mentarjihkan 23 ataupun yang mentarjihkan 11, ya sudah ini kitabnya. Diterjemahkan saja, nah ini yang rojih, dipakai ya semua. Tapi di sana ada ucapan yang lain. Dia mungkin tidak ya ab Yang jelas, di sini tidak kita mengajari taklid. Dengan ini selesai pelajaran kita. Wa naktafi ilahuna